الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فهذا مجلسنا الثاني بعد عشاء هذه الليلة ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر صفر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف في القراءة لا بأس أنا أنتظركم حتى تنتهوا لا ما عندي مانع في القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan salam kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pengikutnya yang berjalan di atas jalannya. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis kita yang kedua pada malam hari ini, malam Ahad malam yang ke-25 dari bulan Safar tahun 1445 Hijriah di mana kita membaca dan memberi komentar atau ta'lim terhadap kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما كرر ذكر هذه الآية لعظيم دلالتها على فضل العلم والاستزادة منه هذا الباب في بعض النسخ دون بعض بركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب tentang apa yang terdapat di dalam ilmu dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa qul rabbi zidni ilman dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengulangi penyebutan ayat ini karena pentingnya. فهذا الباب في بيان طرق تحمل العلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم Maka bab ini adalah merupakan bab yang menerangkan tentang cara-cara pengambilan ilmu demikian pula cara menyampaikan ilmu kepada seorang muhaddis. ولهذا جاء في بعض النسخ بعده باب أو باب القراءة والعرض على المحدث وفي بعضها بدون كلمة باب إنما باب ما جاء في العلم وقوله وقل رب زدني علما والقراءة والعرض على المحدث Oleh karena itu pada sebahagian nuskha atau uh, riwayat yang meriwayatkan sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala itu disebutkan bab tentang membaca dan menyampaikan sebuah hadis kepada seorang muhaddis dan dalam sebagian riwayat sahih Imam Al-Bukhari setelah disebutkannya bab ini bab tentang apa yang berkaitan tentang ilmu dan tentang firman Allah maka tidak lagi disebutkan bab namun diterangkan tentang bagaimana cara membaca dan menyampaikan ilmu tersebut kepada seorang muhaddis فأئمة الحديث والسنة اعتنوا بالعلم عناية شديدة قوية يعني. Para imam-imam yang meriwayatkan hadis demikian pula para imam-imam sunnah mereka sangat perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Mereka memiliki perhatian yang luar biasa dalam hal ini. فكتبوا وبينوا طرق أخذ العلم والرواية. sehingga mereka menulis dan menjelaskan tentang cara-cara pengambilan ilmu dan pengambilan riwayat. وثانيا كتبوا وبينوا طرق نشر العلم وبثه والتحديث به. Kemudian yang kedua, mereka juga menulis dan menerangkan tentang metode-metode atau cara-cara menyampaikan ilmu dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. وثالثا اعتنوا وبينوا طريقة ضبطه وكتابته ونسخه وتقييده Demikian pula yang ketiga, mereka sangat perhatian dalam hal uh, bagaimana cara menulis ilmu tersebut atau menulis riwayat tersebut lalu kemudian bagaimana cara mereka menyalin dan teliti di dalam penulisan riwayat itu. ألف الخطيب البغدادي كتابا كبيرا اسمه تقييد العلم. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala beliau menulis sebuah karya ilmiah yang yang luas atau yang besar yang berjudul Taqyidu al-Ilm yang maknanya penulisan ilmu. wa bayyana al-ulama al-mustalah al fi kutub mustalah mustalah وبين al-adab wa syurut al-muta'alliqa bi kitabati al بكتابة wal والحديث dan para ulama mereka banyak menulis tentang adab-adab dan syarat-syarat yang kaitannya dengan penulisan hadis. Wa tashih ma kutiba khata' min al-kalimat. dan bagaimana cara membetulkan apa yang keliru yang ditulis dari kata-kata yang berkaitan dengan riwayat tersebut. Wa ilhaq ma saqata 'inda an min al-kalimat aw al-astur dan memberi penambahan terhadap kata-kata yang mungkin uh, terjatuh dari penulisan tersebut lalu kemudian bagaimana cara penambahannya bitariqatin mutqanah sabaqu biha al-'alam al-yawm dengan metode yang begitu detail dan teliti yang mereka telah mendahului orang-orang yang ada di dunia pada hari ini. ومن اطلع على مخطوطات العلم عموما والحديث خصوصا وجد شدة ضبطهم وتقيدهم بتلك الشروط. Barang siapa yang mendapati manuskrip-manuskrip yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu baik yang berkaitan dengan ilmu secara umum atau secara khusus yang berkaitan dengan periwayatan hadis maka mereka akan mendapati begitu telitinya mereka di dalam uh, menyebutkan atau menentukan cara-cara penulisan hadis, pembetulannya, pengeditannya dan yang semisalnya. وهذا يدل على عظيم فضل أهل الحديث على الأمة الإسلامية في حفظ دينها. Maka ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para ulama'ul hadith di dalam memelihara agama ini. خلصت بسرعة هي مرة طول مرة تقصر طيب عشان أركز وهذه الجهود كلها التي وفقهم الله إليها Dan semangat mereka ini seluruh dari apa yang telah mereka perjuangkan di dalam memelihara riwayat dan hadis-hadis ini. Hiya min tahqiqi wa'dillahi ta'ala fi qawlihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini semua merupakan bentuk uh, perwujudan dan bentuk pembenaran terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Falhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Maka alhamdulillah atas nikmat ini. Qala al-Bukhari babun أو باب العرض والقراءة والعرض على المحدث Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab membaca dan menyampaikan riwayat kepada seorang muhaddith. Hadhihi tariqa tsaniyah li ahli al-hadith wal ilm. Ini adalah metode yang kedua di dalam pengambilan ilmu dan pengambilan hadis. At-tariqa al-ula taqaddamat ma'ana wa hiya as-sama'u min lafz asy-syaikh. Asy-syaikh yuhadditsu wa anta kama Metode yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya yang disebut metode as-sama' di mana engkau mendengarkan ilmu itu langsung dari lisan asy-syaikh. asy menyampaikan lalu kemudian kita mendengarkannya. Sama halnya seperti majelis kita sekarang ini. أما القراءة والعرض أن تأتي بكتاب فيه الحديث أو العلم ثم تقرأه والشيخ يسمع وهو يعرف هذا الكتاب وهذا العلم نعم Adapun metode membacakan riwayat kepada syekh di mana engkau membawa sebuah kitab yang di dalamnya berisi hadis atau riwayat lalu kemudian engkau yang membacakannya kepada syekh tersebut dan syekh itu yang mendengarkan sehingga syekh itu yang nanti akan membetulkan apabila terjadi kekeliruan dan membenarkan apabila apa yang dibacakan itu benar dan itu adalah uh, dan kitab tersebut diketahui oleh syekh. وقد كان بعضهم أعني بعض طلاب الحديث يتشدد فلا يأخذ إلا بالسماع من لفظ الشيخ. Ada sebagian para ulamaul hadis mereka memiliki cara yang keras di dalam pengambilan ilmu di mana mereka tidak mengambil sebuah hadis kecuali dari lafaz syekh yaitu apabila syekh itu yang berbicara secara langsung. وأما جمهور العلماء فعلى أن العرض والسماع كله جائز. Adapun jumhur atau mayoritas para alam para ulama mereka menganggap bahwa semua cara tersebut diperbolehkan. apakah syekh yang menyampaikan melalui lisan beliau secara langsung atau murid yang membacakan hadis dan guru mendengarkan. Walihada qala huna al-Bukhari wara al-Hasan ay al-Basri al-Hasan wal-Thawri la afwan والثوري لا عفوا الحسن يحتاج مراجعة ورأى ibn يكون ابن أبي حسن بن حي والثوري أي سفيان الثوري ومالك الإمام مالك القراءة جائزة نعم حسن بن حي لأن أنا أحتاج أراجع نعم لأنه في أصل الثوري ها؟ لأنه في أصل الثوري نعم نعم Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan dan Al-Hasan ada kemungkinan yang dimaksud Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Ibn Salih bin Salih bin Hayy dan Sufyan Ats-Tsauri demikian pula Malik mereka menganggap bahwa cara pengambilan ilmu dengan metode murid membacakan kitab kepada guru kepada syekh itu diperbolehkan. وهذا هو مذهب جماهير المحدثين من أهل الحجاز والشام ومصر وغيرها. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas para muhaddis, para ahli hadis dari penduduk Hijaz, demikian pula penduduk negeri Syam dan Mesir dan yang lainnya. وإمامنا الإمام الشافعي لما رحل إلى الإمام مالك قرأ عليه عرض عليه الموطأ كاملا فأجازه فيه ورواه عنه dan imam kita yaitu al-Imam al syafii rahimahullahu taala pada saat beliau melakukan rihlah perjalanan ke pada al-Imam Malik rahimahullahu taala Imam Syafi'i membacakan kitab Muwatta kepada Imam Malik. Lalu kemudian setelah selesai Imam Malik memberi ijazah kepada Al-Imam Syafi'i. Wa amma alladhina kanu la yuridun illa as-sama' min lafdh asy syekh fa ba'd muhaddithi ahli al-Iraq fi zamanihim. Adapun yang mereka enggan untuk uh, menggunakan metode ini yaitu dengan cara seorang murid menyampaikan atau membacakan hadis kepada guru ini adalah merupakan pendapat sebagian para muhaddis dari penduduk Irak dan yang semisalnya. قال البخاري واحتج بعضهم في القراءة على العالم أي أنها جائزة صحيحة بحديث ضمام بن ثعلبة وسيأتي البخاري يذكره كاملا بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال أي بعض أهل العلم هؤلاء فهذه قراءة أي من ضمام على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام رضي الله عنه قومه بذلك فأجازوه أي قبلوا الدين كله bihadha alladhi ja'ahum bihi dhimam. Naam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa sebagian para ulama mereka berhujjah tentang diperbolehkannya seorang murid membacakan riwayat kepada seorang alim. Mereka berdalil berdasarkan hadis Imam bin Tha'labah di mana beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Apakah Allah yang telah memerintahkan kepadamu untuk menegakkan salat-salat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Lalu kemudian para ulama yang berhujjah dengan hadis ini mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa imam membaca membacakan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian setelah itu imam memberitakan kepada kaumnya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi dan mereka pun menerima apa yang disampaikan oleh imam dan ini menunjukkan bahwa mereka menerima agama itu secara menyeluruh dari berita imam. وهنا انتبهوا البخاري علق حديث ضمام وتقدم تعريف الحديث المعلق ووصله بعد قليل Dan di sini engkau melihat bahwa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat Imam bin Tha'labah ini dalam bentuk muallak yaitu tanpa sanad dan kita telah menjelaskan tadi apa yang dimaksud oleh oleh Imam Al-Bukhari apa yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah hadis muallak. namun dalam riwayat ini pula atau dalam bab ini pula Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini secara bersambung. Wa mas'ala ukhra annahu ikhtasarahu fadzakara faqat mas'ala fi shalah. Dan demikian pula di sini Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini secara ta'liq beliau juga meringkasnya di mana beliau hanya menyebutkan satu permasalahan yaitu tentang salat. والصحيح جواز اختصار الحديث للعالم العارف الذي لا يترك من الحديث ما يتعلق بما ذكره dan yang sahih dari pandangan para ulama diperbolehkan meringkas sebuah hadis bagi orang yang memiliki ilmu tentang hal tersebut di mana dia tidak memotong-motong apa yang seharusnya dia beritakan ketika meringkas sebuah hadis. ثم ذكر الإمام البخاري أيضا حجتين أخريين على صحة القراءة في أخذ العلم والرواية بها Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dua alasan pula, dua hujjah yang lain yang menunjukkan sahnya dan diperbolehkannya membacakan sebuah ilmu kepada seorang alim. قال واحتج مالك يعني الحجة الثانية الحجة الأولى حديث ضمام الحجة الثانية قال احتج مالك بالصك إما صك بيع أو غير ذلك مستند يعني ورقة بالصك يقرأ على القوم يقرأ عليهم الصك فيقولون يعني أولئك القوم أشهدنا فلان على كذا وكذا في الصك وإن لم يكن تكلم معهم walakin qara'a alaihim ussak. Naam. Dan di sini beliau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hujah yang kedua tentang bolehnya membacakan ilmu kepada seorang alim. Kata beliau dan Al-Imam Malik berhujjah dengan as-sakku. As-sakku itu semacam kertas yang semacam apa yang di, di yang di dalam kertas itu ada semacam tanda bukti ya, semacam tanda bukti. Seperti dalam jual beli dia semacam kuitansi atau dokumen penting yang dibacakan kepada satu kaum. Lalu kemudian mereka menjawabnya bahwa telah menjadikan eh, si fulan telah menjadi saksi di hadapan kami. Artinya walaupun tanpa disampaikan namun hanya cukup diperlihatkan dokumen tersebut mereka telah menjadikan itu sebagai tanda bukti tentang benarnya apa yang disampaikan. Al-hujjah tsalitsah atau dalil tsalits qala al-Bukhari wa yuqra'u ay min tullab al-Qur'an al-Karim alladhi yahfazuna wa yuqra'u 'ala al-muqri' al-qari' at-talib aqra'ani fulan demikian pula ta'ti ila al-'alim bil 'ilm al-Qur'an فتقرا عليه القران ويصحح لك التلاوه ويجيزك اما بقراءه او بقراءتين او بالقراءات السبع فانت لما تاتي تقول اقراني الشيخ فلان وهو لم لم يقرا عليك القران وانما انت قرات عليه وصححت القراءه عنده نعم Lalu kemudian di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan hujjah yang ketiga wa yuqra'u 'alal muqri dan dibacakan Al-Qur'an kepada seorang mukri yaitu yang yang guru guru Al-Qur'an yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an setelah dibacakan kepada al-muqri tersebut maka yang membaca ini yaitu murid dia pun mengatakan aqra'ani fulan bahwa si fulan telah membacakan maksudnya si fulan telah aku bacakan kepada Al-Quran dan dia mendengarkan. Jadi metode ini seperti misalnya engkau eh, mendatangi seorang alim, alim dalam ilmu Al-Quran, alim dalam ilmu qiraah, engkau datang kepadanya lalu kemudian engkau membacakan kepadanya Al-Quran. Apakah engkau membacakan satu qiraah tertentu atau dua qiraah atau qiraah sab'ah dari riwayat-riwayat tentang Al-Qur'anul Karim Lalu kemudian setelah itu, setelah dia membetulkan apa yang kamu baca, maka e, alim mukri tersebut memberikan ijazah kepada murid tersebut. Di mana si alim ini dia hanya diam, dia tidak membacakan Al-Qur'an, tapi si murid inilah yang membacakan kepada si guru Al-Qur'anul Karim dan syekhnya atau si mukri ini mendengarkan dan membetulkan apabila terjadi kekeliruan. فكذلك الحديث والعلم يؤخذ كما يؤخذ القرآن أيضا بالقراءة على الشيخ maka demikian pula halnya hadis seperti halnya Al-Qur'an yang disebutkan tadi maka demikian pula hadis di mana seorang murid membacakan sebuah hadis kepada seorang syekh seorang guru lalu kemudian guru itu diam dan membenarkan apabila terjadi kekeliruan lalu Syekh tersebut memberi ijazah kepada muridnya. Qala al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Salam wa al-Bikandi qala haddatsana Muhammad bin al-Hasan al-Wasiti an Auf wa huwa ibn Abi Jamilah al-A'rabi عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم وأخبرنا قال الراوي للصحيح وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري هذا راوي صحيح البخاري عن البخاري ما هو عندك هذا نعم سبحان الله قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان وهو الثوري قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل الإمام يقول عن مالك وسفيان أي الثوري القراءة على العالم wa qira'atuhu sawa. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Salam yaitu Al-Bikandi kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad al Hasan Al-Wasiti dari Auf Auf Ibn Abi Jamilah dari Al-Hasan Al-Hasan Nabil Hasan Al-Basri beliau mengatakan tidak mengapa yaitu diperbolehkan seorang murid membacakan hadis kepada seorang guru atau seorang alim, seorang syekh. Dan berkata Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, ini riwayat yang lain dalam sahih yang meriwayatkan Sahih Bukhari, kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bahwa beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Sufyan, yaitu Sufyan Al-Thawri, di mana beliau mengatakan apabila dibacakan sebuah riwayat kepada seorang muhaddis maka tidak mengapa engkau untuk mengatakan haddatsani لأن بعض العلماء يقول لا هنا قل أخبرني إذا قرأت عليه قراءة Sebab ada sebagian para ulama mereka berpandangan kalau murid membacakan hadis kepada guru itu tidak diperbolehkan mengatakan haddatsani, tapi hendaknya dia mengatakan akhbarani. jadi mereka membedakan antara kedua lafaz tersebut. Namun di sini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan boleh diperbolehkan walaupun murid yang membacakan ilmu itu kepada sang guru. Lalu kemudian beliau berkata, dan aku mendengarkan Abu Asim yaitu Abdahak bin Makhlad An-Nabil beliau mengatakan dari Malik dan Sufyan yaitu Sufyan Ats-Tsauri bahwa mereka berkata al-qira'atu 'ala al-'alim wa qira'atuhu sawa. Apakah murid yang membacakan kepada guru yaitu si alim atau si alim atau si guru yang membaca hadis tersebut itu hukumnya sama. فدل على أن الحسن المذكور أولا هو البصري وأخطأت لما ترددت وعينته بالحسن بن صالح فالخطأ مني لا من المترجم Ya, jadi ini menunjukkan riwayat ini Wallahu a'lam. Ya, menunjukkan bahwa penyebutan Al Hasan yang disebutkan di awal bab yang dimaksud adalah Al Hasan Al Basri. Jadi ke kekeliruan ini datang dari saya bukan dari si penerjemah. هل عندك الحديث أيضا الطويل ولا ما هو عندك؟ موجود. موجود خلاص. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الإمام إمام أهل مصر في زمانه عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهذا فيه دلالة على أن الجلوس في المسجد للمذاكرة في العلم وكثيرا ما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس في المسجد يعلمهم ويستقبل الزائرين ويرسل الوفود Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yaitu At-Tinnisi Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Al-Layth yaitu Al-Layth bin Sa'ad. Beliau adalah imam Mesir pada masanya dari Sa'id Al-Maqduri yaitu Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqduri dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir bahwa beliau mendengarkan Anas bin Malik berkata, suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, maka masuklah seorang lelaki. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid. Maka ini menunjukkan uh, dianjurkannya seseorang duduk di masjid bersama dengan yang lainnya di mana mereka mengulang-ulangi ilmu atau memurojaah ilmu yang mereka ketahui atau men, e, menerima tamu-tamu atau orang-orang yang datang berziarah atau menerima utusan-utusan utusan yang datang dari negeri-negeri yang jauh. Wala budda an ta'lamu awwalan sifat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa buni wa mimma buni wa min dhalik an ta'lamu anna ardahu kanat al hasba'i wat turab. Dan tentu harus kalian ketahui terlebih dahulu tentang bagaimana dibangunnya Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dinding atau kondisi masjid yang dibangun ketika di masa Nabi alaihi salatu wasallam di mana tentu kita mengetahui bahwa masjid yang dibangun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam lantainya itu dari tanah dan kerikil. لهذا قال هنا أنس دخل رجل على جمل فأناخه أي أجلسه في المسجد ثم عقله أي ربطه على السارية ثم قال لهم أيكم محمد Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis ini Ketika Nabi dan para sahabat mereka sedang duduk di dalam masjid, masuklah seorang lelaki dengan sambil dia membawa ontanya, yaitu kendaraannya. Lalu kemudian dia menderumkannya di dalam masjid, mendudukkannya di dalam masjid, mengistirahatkannya di dalam masjid. Lalu dia pun mengikat uh, tersebut. Lalu kemudian dia berkata kepada mereka para sahabat, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? <clears throat> Wal jamal ma'kunun halalun lahmuhu farawthuhu wa bauluhu tahir. Unta itu termasuk di antara hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi sehingga kotorannya baik tinjaknya demikian pula kencingnya itu suci. Qauluhu ayyukum Muhammadun قال أنس والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز عن أصحابه وعامة الناس بزي ولباس خاص ucapan uh, orang yang masuk tadi ini dia bertanya kepada para sahabat yang sedang duduk di dalam masjid, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Lalu kemudian Anas bin Malik menjelaskan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar di hadapan mereka di hadapan para sahabat. Maka hadis ini merupakan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki pakaian khusus Tidak ada model khusus yang dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan beliau dari para sahabat yang lainnya. وهذه مسألة مهمة تتعلق باللباس والهيئة dan ini termasuk di antara permasalahan yang penting yang kaitannya dengan pakaian dan uh, kondisi seseorang. فلا يوجد لباس محدد هو السنة maka tidak ada yang namanya pakaian khusus yang disebut itulah pakaian sunnah. Innama biikhtisarin aqulu lakum. Namun secara ringkas aku mengatakan kepada antum sekalian. As-sunnatu fil libas an talbasa libasa baladika ma lam yakun muharraman syar'a. Bahwa yang sunnah di dalam berpakaian engkau berpakaian seperti pakaian yang dipakai oleh manusia secara umum di negerimu selama pakaian tersebut tidak mengandung perkara yang diharamkan. فهذه هي السنة Maka inilah pakaian yang sunnah. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواعا من اللباس Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengenakan macam-macam jenis pakaian. لبس الإزار والرداء ولبس القميص ولبس الجبة حسب ما تيسر Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan sarung dengan pakaian deridanya, pakaian atas seperti orang berpakaian baju koko. Di bawahnya sarung. Dan terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai gamis seperti ini ya yang kita sebut jubah dan terkadang pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenakan jubah. Walabisal qulunsuwah walabisal imamah فكان يلبس لباس قومه السائد عندهم Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kopiah dan terkadang pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sorban. Jadi beliau mengenakan apa yang mudah yang beliau dapati itulah yang beliau pakai yang itu merupakan yang pakaian yang biasa dikenakan oleh kaumnya secara umum. وهكذا أهل السنة المتبعون له لا يحدثون زيا ولباسا خاصا بأهل العلم أو بالمتدينين Maka demikian pula ahlus sunnati wal jamaah mereka tidak menetapkan ada satu pakaian khusus yang dikenakan oleh seorang ustadz atau mereka yang uh, ingin menjalankan ketaatan di dalam beragama. انتبهوا لهذه المسألة Hendaknya kalian memperhatikan masalah ini. اليهود علماؤهم والمتدينين فيهم لهم لباس خاص انظرهم في الصور Hendaknya kalian perhatikan Yahudi. Pakaian yang dikenakan oleh tokoh mereka itu berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh yang lainnya. Mereka punya ciri dan identitas tersendiri. يتميزون به عن سائر أبناء دينهم اليهود فضلا عن الناس di mana mereka itu berbeda sendiri ya dari apa yang dikenakan oleh bangsa Yahudi secara umum ya yang bukan dari kalangan tokoh-tokoh mereka dan juga apalagi dengan yang lainnya jelas berbeda. اثنين النصارى Kemudian yang kedua kaum Nasara. رجال الدين عندهم من القساوسة والرهبان والبابا لهم لباس معين Tokoh-tokoh agama yang ada di kalangan mereka dari para pendeta, para pastor dan uh, apa sih namanya itu? Uh, apa? Hah? Romo, ya Romo atau yang semisalnya mereka mengenakan pakaian-pakaian yang khusus yang membedakan mereka dari yang lainnya. رجالهم لهم لباس خاص ونساؤهم في الكنائس لهن لباس خاص di mana tokoh-tokoh agama dari kaum lelaki mereka itu punya pakaian tersendiri demikian pula wanita-wanita yang disebut sebagai biarawati itu juga memiliki pakaian-pakaian khusus. ثلاثة انظروا إلى البوذيين لباس كهنتهم لباس خاص يتميز عن باقي أبناء دينهم Kemudian yang ketiga, kalian juga perhatikan tokoh-tokoh dari kalangan mereka yang beragama Buddha. Tokoh-tokoh mereka itu juga memiliki pakaian khusus yang membedakan mereka dari rakyatnya atau orang-orang yang beragama dengan agama mereka secara umum. كل دين باطل على وجه الأرض ulama'ahu والمتمسكين به لهم لباس خاص عن باقي أمتهم Maka kalian perhatikan bahwa setiap mereka yang memiliki agama-agama tersendiri, engkau akan mendapati tokoh-tokoh mereka itu memiliki identitas tersendiri di dalam berpakaian dan di dalam bergaya. Qala sallallahu alaihi wasallam latattabi'unna sanana man kana qablakum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. فوجد من الفرق الإسلامية من سلكوا سبيل هذه الأمم فصار لعلماء هذه الفرقة لباس خاص وزي خاص Maka ditemukan di kalangan umat Islam ada yang ada kelompok-kelompok tertentu yang tokoh-tokoh mereka itu memiliki pakaian khusus, pakaian yang dengannya mereka dikenal dengan ciri-ciri mereka yang membedakan dari para pengikutnya. Syiah Rafidah lahum libasun khas ulama'uhum wa du'atuhum. Syiah Rafidah misalnya, ulama mereka, para dai-dai mereka itu memiliki pakaian dengan ciri khas yang khusus. Wa indahum tuqus wa hafalat hatta syaykh yulbis at-talib ats-tsaub wal-imamah wa ghairi dhalik. Dan mereka memiliki acara-acara atau perayaan-perayaan di mana seorang syekh ketika mengangkat salah seorang dari muridnya untuk diangkat e, di jenjang yang berikutnya atau diangkat ke level yang khusus tertentu maka syekh itu memberi ya uh, penutup kepala demikian pula memberi pakaian khusus kepadanya kayak wisuda gitu. فالعمامات عندهم محددة في أشكالها وألوانها وكل يدل على رتبة عندهم Maka sorban-sorban yang dikenakan oleh tokoh-tokoh Syiah itu itu memang ada tanda-tanda tertentu. Jadi ada pangkat-pangkatnya, warnanya ya dan ciri khasnya dari warna dan ciri khas tersebut diketahui bahwa ini si fulan pangkatnya sudah demikian. Maka demikian pula kaum sufiyah dan yang semisal mereka bahkan lebih. Setiap tarekat sufiyah itu memiliki pakaian khusus. ghair, ghair Uh, tarikat Naqsyabandiyah punya ciri khas yang khusus, demikian pula tarikat Syadziliyah dan demikian pula yang lainnya. hadza amrun tarawnahu antum fil aswaq turuqat wa fil ajhiza wa fil matarat. Maka hal yang demikian ini kalian bisa melihat langsung dengan mata kepala kalian. Kalian bisa melihat ketika mereka berjalan di pasar-pasar atau di jalan-jalan tertentu atau di uh, apa di uh, internet dan yang semisalnya. Walahum ala hadza mi'atus sinin yuqirru ba'dhum ba'dhan wa yutabi'u ba'dhum ba'dha. Dan mereka dengan cara-cara yang seperti ini itu sudah berjalan ratusan tahun di mana mereka saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling mengikuti cara-cara tersebut sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Hatta innahu likathratihim wa ta'akhkhur zaman تشبه بهم في ذلك بعض أهل السنة وهو لا يشعر حتى إنه لكثرتهم هذه الفرق بلباسها وتأخر الزمان يعني عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من ينبه ثلاثة أشياء تشبه بعض أهل السنة بهم في تخصيص لباس للعالم وطالب العلم والمتدين sehingga disebabkan karena berkembangnya zaman dan terus zaman ini terus berkembang dan mereka terus berjalan di atas metode-metode mereka ini ada sebagian dari ahlus sunnah justru meniru gaya-gaya mereka dari kalangan sufia tersebut di dalam membuat ciri-ciri khas tertentu di dalam berpakaian. تعرفون جماعة التبليغ والدعوة كيف لباسهم وكيف عمامتهم على شكل واحد. Kalian mengetahui bagaimana jamaatul tablik di dalam berpakaian, mereka memiliki ciri khas yang sama di dalam berpakaian tersebut. Al-khulasa sa'akhtasir as-sunnah an talbas libasa biladika anta ma lam yakun mukhalifan lisyariah. Maka kesimpulannya saya di sini ingin meringkas bahwa yang sunnah engkau mengenakan pakaian yang berlaku di daerahmu, di wilayahmu selama pakaian tersebut tidak menyelisihi syariat dan tidak diharamkan. Dan ini bersifat umum baik untuk kaum lelaki demikian pula untuk kaum wanita. Maka ketika orang Badui ini masuk, maka dia pun bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Menunjukkan bahwa dia tidak bisa membedakan mana Rasulullah dan mana yang lain. Faqala hadha ar-rajul faqulna ay as-sahaba qalu lahu hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki. Maka para sahabat menjawab, kami mengatakan kepada orang Badui tersebut, lelaki putih yang sedang bersandar ini. Faqala lahu ar-rajul ibn Abdul Muttalib li'annahum ya'rifuna nasabahu. Naam. Maka orang Badui ini pun kembali mengatakan yaitu Muhammad bin Abdul Muttalib karena lelaki ini mengetahui nasab beliau. وقد مر معكم إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب dan telah berlalu bagi kalian ketika uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Hunain Beliau pun mengatakan anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah seorang nabi, bukan sebuah kedustaan. Aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Faqala lahu an sallallahu sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajabtuk." Ay na'am. Hmm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Badui tersebut, "Aku sudah menjawabmu," yaitu iya. Faqala ar-rajulu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka." فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك maka uh, lelaki ini Orang Badu ini pun mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan bertanya kepadamu dan aku akan men me menyampaikan pertanyaanku ini kepadamu dengan tegas. Maka jangan engkau tersinggung kepadaku dengan apa yang aku sampaikan. فقال له صلى الله عليه وسلم سل ما بدالك Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada lelaki tersebut, bertanyalah apa yang nampak bagimu. Faqal as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim Maka lelaki ini pun bertanya, aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan demi Rabb orang-orang sebelum engkau, apakah benar Allah yang telah mengutus engkau kepada seluruh manusia? Faqala Allahumma na'am. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma iya. Qala anshuduka billah Allah amaraka an nusalli as-salawat al-khams في في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ الصدقة أي الزكاة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم lalu kemudian lelaki ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah benar Allah yang memerintahkan kepadamu agar kami mengerjakan solat lima waktu sehari semalam? Maka beliau menjawab, Allahumma iya. Lalu lelaki ini bertanya kembali, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah benar Allah memerintahkan kepadamu agar kami berpuasa dalam satu bulan dari satu tahun? Maka dijawab oleh Nabi, Allahumma iya. Lalu lelaki ini kembali bertanya, Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah benar Allah memerintahkan kepadamu untuk memungut atau mengambil sedekah yaitu zakat dari orang-orang kaya kami yang kemudian engkau membagikannya kepada orang-orang miskin dari kami? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma iya. Wa qawluhu as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak fihi أنهم كانوا يؤمنون بوجود الله وبإرساله الرسل والرسالات السابقة dan ucapan orang Badui ini ketika dia mengatakan aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu maka ini menunjukkan bahwa dahulu mereka telah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki rasul utusan dan telah berlalu rasul atau utusan-utusan Allah sebelumnya. Wa inna ma kanu yushrikun fil ibadah kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Namun kesyirikan mereka terletak dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila engkau bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? maka mereka pasti menjawabnya penciptanya adalah Allah. فقال الرجل بعد هذا الحوار والسؤال والجواب آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي أي أنهم يؤمنون كما آمنت ويسألون عما سألت وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر Lalu kemudian orang Badu ini pun mengatakan, aku beriman dengan apa yang engkau sampaikan dan aku adalah utusan orang-orang yang ada di belakangku dari kaumku maksudnya bahwa kaumku pun akan beriman sebagaimana aku beriman terhadap apa yang engkau bawa dan mereka juga mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah aku tanyakan kepada beliau yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan aku adalah Dhimam bin Tha'labah saudara dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar فدل على أنه يصح إسلامه بما يدل على ذلك سواء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أو قال آمنت بك وبما جئت به نعم Maka ucapan lelaki ini menunjukkan bahwa dia telah Islam dan keislamannya itu sah dengan apa yang dia sampaikan. Di sini beliau mengatakan, aku telah beriman dengan apa yang engkau sampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan sahnya keislaman seseorang apakah dia mengucapkan dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau dia mengucapkan seperti ucapan yang dikatakan oleh uh, lelaki ini dia mengatakan aku mengimani apa yang engkau sampaikan wa fihi anna an-nas إذا أرسلوا رسولا لقضاء حاجة فليحسنوا اختيار من يرسلونه علما ولباسا وعقلا. Maka di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila ada sekumpulan manusia mereka hendak menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai utusan mereka, hendaknya mereka selektif di dalam memilih orang tersebut, baik baik dari sisi ilmunya, demikian pula dari sisi akalnya yang baik demikian pula dari sisi pakaiannya. ثم قال البخاري ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد أي كلاهما عن سليمان عن ثابت هذا سليمان التيمي والله أعلم سليمان بن طرخان التيمي عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني جعل ثابتا الثقة الثبت يتابع شريكا لأن شريك صدوق في حفظه بعض الضعف Lalu kemudian di sini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan juga Musa meriwayatkan hadis ini bersama dengan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman kata beliau Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Tarkhan dari Thabit dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan sebelumnya beliau menjadikan sanad ini yaitu dari riwayat Thabit sebagai penguat apa yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah bin Abi Namir karena Syarik bin Abdullah uh, dia adalah seorang yang jujur namun pada hafalannya uh, ada sedikit dari kelemahan. أفادنا الأخ أبو آية الآن أن هذا سليمان ليس ابن طرخان التيمي ولكن يقول حسب هذا البرنامج الذي معه أنه سليمان بن المغيرة القيسي نعم Ya, jadi uh, ada faedah yang disampaikan oleh saudara kita Abu Ayah bahwa Thabit eh, Sulaiman yang disebutkan dalam sanad ini adalah Sulaiman ibnul Mughirah, bukan Sulaiman bin Tarhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pro, ada program di situ. Nah, بس القيس طيب هناك باب نختم به طرق أخذ العلم صغير هل نأخذه ولا نكتفي غدا ما عندكم شيء الفجر ولا عندكم شيء الضحى محاضرات فقط طيب di sini ada bab yang ringkas di sini. Apakah kita akan mengambilnya karena antum nggak ada nggak ada kajian besok pada subuh? Ah, gimana? Diambil? Ah, lanjut. الصوت قل لهم قل لهم الصوت أضعف من أول يعني ايه اسألوا هل نستمر شوية خمس دقائق اسألهم اسألهم لا نجوم قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان من طرق أخذ العلم المناولة عندي كتاب فيه حديث فأناوله للطالب وأقول اروه عني انقل منه عني تسمى هذه ايش مناولة قد تقترن بالإجازة وقد أناوله كتاب العلم من غير إجازة فالمناولة تكون عن قرب وأما الكتابة بالعلم فتكون عن بعد أكتب له بالحديث وفي العلم فهاتان مرتبتان إذا سماع قراءة مناولة بإجازة أو بدون إجازة مع المناولة والرابع الكتابة من طرق أخذ العلم الكتابة بالعلم بين الناس Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bab apa yang disebutkan tentang al-munawalah dan tulisan para ulama ketika mereka menuliskan ilmu yang dikirimkan ke berbagai negara. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ini masih menjelaskan tentang metode uh, pengambilan ilmu, bagaimana cara seseorang menerima ilmu dari gurunya. Dan apa yang disebutkan di sini adalah metode al-munawalah. Yang dimaksud al-munawalah adalah seorang guru dia memberikan sebuah kitab kepada muridnya. Misalnya dia e, mendatangi muridnya atau dia bertemu dengan muridnya lalu dia memberikan kitabnya, dia mengatakan silahkan kamu meriwayatkan seluruh apa yang terdapat di dalam kitabku ini. Ini yang disebut al-munawalah. Jadi guru memberikan riwayat dengan kitab kepada muridnya. Dan munawalah itu ada yang munawalah yang bersamaan dengannya ijazah. Jadi dia memberikan sekaligus dia memberi ijazah kepada muridnya. Saya izinkan kamu untuk meriwayatkan semua yang apa yang terdapat di dalam kitabku ini. Atau tanpa ijazah, sekedar munawalah. Dia hanya memberikan kitabnya tapi tidak memberi ijazah. Ini disebut munawalah. Dan munawalah itu adalah eh, pemberian riwayat dari jarak dekat. Guru bersama dengan muridnya dari jarak dekat. Dia memberikan secara langsung. Adapun penulisan yang disebut Alkitabah. Itu adalah periwayatan dalam bentuk tulisan jarak jauh. Di mana seorang guru dia menulis. Dia menulis uh, satu riwayat lalu kemudian dia mengirimkan kepada siapa yang dia inginkan dari murid-muridnya misalnya di berbagai negara atau di negara tertentu. Itu disebut alkitabah. Jadi di sini kita sudah mengetahui atau mempelajari metode pengambilan ilmu. Yang pertama yang disebut as-sama' yaitu guru yang mengucapkan kemudian setelah itu murid yang membacakan hadis kepada gurunya ya lalu kemudian si guru ini mendengarkan maka ini juga merupakan bentuk munawalah munawalah pemberian kitab dengan ijazah ataukah uh, pemberian kitab tanpa per, perizinan atau tanpa ijazah demikian pula yang berikutnya tingkatan yang berikutnya adalah penulisan riwayat lalu kemudian dikirimkan kepada murid tertentu. والعمل بالمكاتبة في العلم إذا وثق بالكتابة إجماع من الصحابة والأئمة إن شاء الله. Dan diamalkannya tulisan surat ya apabila penulisan tersebut atau isi dari surat itu dipercaya ini adalah merupakan perkara yang disepakati di mana para sahabat mereka juga melakukannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ba'atha bi da'watihi ila muluki كسرى وقيصر والمقوقس ملك مصر بالكتابة وأقام الله بذلك الحجة عليهم Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah mengirim surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja yang ada di masa beliau, Raja Persia, Raja Romawi, dan Al-Muqayqis, Raja Mesir, Mesir pada waktu itu, yang menunjukkan bahwa ini merupakan hal yang diperbolehkan. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم خاتم يختم به Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki stempel yang dengannya beliau uh, memberi tanda uh, bahwa itu adalah dokumen yang benar yang datang dari beliau. فقالوا له إن أولئك الملوك جميعا يعني نظام عالمي لا يقبلون الرسائل إلا إذا كانت مختومة فاتخذ الخاتم وختمها. Maka uh, ketika itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa raja-raja itu sudah menjadi standar persyaratan mereka bahwa satu surat yang disampaikan pada mereka itu tidak akan mereka terima kecuali ada tanda yang menunjukkan bahwa surat itu benar-benar merupakan surat yang bisa disahkan datang dari si pengirimnya. Maka oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dan menjadikan itu sebagai stempel beliau yang uh, dikirimkan kepada raja-raja tersebut. قال البخاري وقال أنس نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق وهذا عمل الخليفة الراشد وأقره الصحابة والتابعون فهو إجماع منهم فأخذوا القرآن مكتوبا إلى بلدانهم Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau telah menyalin beberapa mushaf lalu kemudian dikirimkan ke berbagai penjuru dunia. Maka ini amalan yang dilakukan oleh Uthman dan disetujui oleh para sahabat. Demikian pula para tabi'in yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kesepakatan mereka di mana Uthman membuat salinan penulisan yang di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Quran yang disebut mushaf lalu kemudian dikirimkan kepada negara-negara. والقرآن أصل العلم كما تعرفون ومثله يدخل الحديث أيضا dan Al-Quran adalah merupakan asalnya ilmu maka seperti itu pula penulisan hadis وقال البخاري ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزة أي العمل بالمكاتبة dan uh, berkata Imam Bukhari bahwa Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id dan Malik berpandangan bahwa ini adalah merupakan perkara yang diperbolehkan yaitu menulis ilmu lalu kemudian dikirimkan kepada yang lainnya. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة انظروا كما احتج في السنة في القراءة بحديث ضمام هنا في المناولة احتج قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا بذلك الكتاب وامتثلوا ما فيه Lalu kemudian berkata Imam Bukhari bahwa sebagian dari ahlul Hijaz mereka berhujjah tentang sahnya al-munawalah tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi alaihi salatu wasallam pernah menulis sebuah surat yang diberikan kepada pimpinan sebuah pasukan. Lalu kemudian Nabi berpesan kepada mereka, "Jangan engkau membuka suratku ini hingga engkau tiba di tempat ini dan di tempat ini." Maka ketika mereka eh, tiba di tempat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan pasukan ini pun membuka surat tersebut dan membacakannya kepada pasukannya dan beliau memberitakan kepada mereka tentang isi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد والزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وفي هذا كل العمل بالكتابة والعمل بخبر الواحد من الأحاديث قال وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم an yumazzaqu kulla mumazzaq. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abdullah Nabi Uwais. Uwaisi. Kata beliau telah memberitakan kepada aku Ibrahim bin Sa'ad yaitu Zuhri dari Saleh yaitu Saleh bin Kaisan dari Ibn Shihab Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim sebuah surat kepada e, melalui seseorang di mana lelaki ini e, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkannya kepada pembesar Bahrain lalu kemudian pembesar Bahrain ini menyerahkan surat tersebut kepada Kisra maka ketika Kisra ini membaca surat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun menyobek-nyobek surat tersebut Maka aku pun menyangka bahwa Sa'id bin Musayyab berkata menyebutkan riwayat ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan dan kebinasaan kepada mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menyobek-nyobek mereka. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسوله آحادا إلى الناس فمن آمل نجا ومن لم يؤمن khasirat الدنيا والآخرة akhirah عليه الحجة بخبر al bi al-ahad maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa mengirimkan suratnya kepada individu-individu, satu-satu orang yang dikirimkan kepada eh, orang-orang uh, tertentu dan ini menunjukkan bahwa khabar ahad atau khabar wahid apabila datang dari orang yang terpercaya itu diterima, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat tersebut melalui orang-orang tertentu ya yaitu satu orang maka ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman sehingga mereka berpegang kepada berita tersebut menunjukkan bahwa berita yang datang dari khabar ahad itu diterima. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا شعبة ابن المبارك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم أي الملوك ومن يكتب إليهم الكتب لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة أما خاتم الذهب فلا يجوز كما تعلمون نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده ولم يذكر موضع الخاتم من يده صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية وقد جاء في الروايات أنه في خنصر اليد اليمنى وفي بعض الروايات أنه في خنصر اليد اليسرى واليمنى أكثر وأصح وصحح الألباني الوجهين تارة هنا يجعله وتارة هنا ثم ولم يبين في هذه الرواية أيضا كيف صفة النقش محمد سطر ورسول سطر والله سطر نعم قال كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس والشاهد من الحديث أيضا العمل بالكتابة إذ كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته والإيمان به ورسالته إلى الناس al kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abdul Hasan kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdullah yaitu Abdullah bin Al-Mubarak Kata beliau telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik kata beliau bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah surat atau beliau hendak mengirim sebuah surat maka disampaikan kepada Nabi bahwa mereka para penguasa itu mereka tidak akan membaca surat kecuali apabila ada stempel yang menunjukkan sahnya surat tersebut dari si pengirimnya. Maka untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin yang dijadikan oleh beliau sebagai stempel yang terbuat dari perak. Adapun e, membuat cincin dari emas maka tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki. Yang e, cetakan dari cincin tersebut bagian atasnya itu itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Kata Anas seakan-akan aku melihat putihnya Eh, cincin tersebut di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diterangkan di dalam hadis ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan cincin tersebut dari jari beliau. Namun disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, meletakkan cincin itu di bagian kelingking eh, kanannya. Dan ada juga sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi meletakkan itu di bagian kelingking kirinya. Namun riwayat yang paling masyhur dan paling banyak menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya di kelingking bagian kanannya dan mungkin kadang-kadang beliau meletakkan di bagian kirinya. Kemudian juga tidak disebutkan di dalam hadis ini bagaimana bentuk penulisan Muhammadun Rasulullah yang terdapat pada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa penyebutan Muhammadun Rasulullah itu berurutan gitu. Muhammad itu satu garis, satu baris, lalu kemudian di bawahnya Rasul, kemudian di bawahnya lagi tulisan Allah. Lalu kemudian disebutkan di sini, aku pun berkata kepada Kota ada eh, siapa yang mengatakan bahwa penulisan itu atau eh, stempel tersebut tertulis Muhammadun Rasulullah, maka kata beliau Anas. <laughs> Jazakallahu khairan. Aina hadzal khatam? Aina hadzal khatam? Pertanyaan dari beliau, di mana sekarang cincin itu? بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cincin itu ada di tangan Abu Bakar. Summa ma'a Umar. Kemudian setelah itu ada di tangan Umar. Summa ma'a Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian berpindah ke Uthman radhiyallahu anhu. وفي أواخر حياته كان جالسا على البئر فحرك الخاتم فسقط من يده في البئر. Dan di akhir uh, kehidupan atau akhir hayat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu Suatu ketika beliau sedang duduk di pinggir sumur. Lalu beliau menggerakkan cincin itu. Maka cincin itu jatuh ke dalam sumur. Hakada qaddarahu Allah. maka seperti itulah qadarullah. sahabat sahaba lam yabhathu fil bi'r. Para sahabat mereka tidak berupaya untuk mencari cincin itu di dalam sumur. Hatta yastakhrijul khatm. Agar kemudian mereka mampu mengeluarkan cincin tersebut. Wala yujad ahad indahu al-khatm. Dan tidak ditemukan ya pada mereka uh, khatm khatm ya. Khatam Nabi SAW. Dan tidak ditemukan ada pada mereka cincin tersebut. وبعض الطرق الصوفية تدعي أن هناك خاتما معها هو للنبي صلى الله عليه وسلم تضعه على عيونها وعلى غيره واختلفت الطرق في هذا الخاتم نعم بعض الطرق الصوفية أيوة. يدعون أن عندهم هذا الخاتم أيوة. يتبركون به يضعونه على أعينهم وعلى كذا الظاهر اشتروا من محل الفضة نعم Ada sebagian tarekat sufi ya, mereka mengklaim bahwa cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada mereka, sehingga mereka bertabaruk dengan cincin tersebut, mereka letakkan di mata-mata mereka, ya sebagai bentuk tabarruk. Ya, mungkin saja mereka membeli itu dari para penjual perak. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لم يبحثوا عنه ويستخرجوه من البئر. Para sahabat para tabi'in mereka tidak ada yang berupaya untuk mengeluarkan cincin itu dari sumur tersebut. Jazakumullah khairan a'taitumuni nisf sa'ah. أعطيتموني نصف ساعة ساعة وربع أعطيتموني نصف ساعة Jazakumullah khairan antum sudah memberikan saya kesempatan setengah jam. فأنتم كرماء Dan antum orang-orang yang dermawan. وجزاء لكرمكم أعطيتكم نصف ساعة من عندي Maka untuk membalas kedermawanan antum sekalian setengah jam aku berikan pula kepada antum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نراكم غدا إن شاء الله سلمكم الله شكرا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد